Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'in amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adamana fa wa bikum fi daraini amin radhiyallahu ankum. Wa man arsala qalbahu wa jawarihahu fi makhalafatil amri fi mukhalafatil amri وأهمالها وأضاعها ولم يحفظها فقد كفر نعمة الله فيها <clears throat> واستوجب الذم والعقوبة من الله بسببها وستشهد عليه بين يدي الله بما عمل بها من معاصي الله كما قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون Dimulakan majelis ini dengan Bismillahirrahmanirrahim serta salawat dan salam atas junjungan kita, kecintaan kita Sayyidil Wujud, Afdali Kulli Mawjud, Sahibul Wa'il Ma'gud والحوض المورود سيدنا محمد يا رسول الله سلام Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di majelis yang mulia. Ada yang datang dari dekat bahkan dari jauh. Berkat itu berkat taufik dan kekuatan hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang semata-mata tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui ketaatan yang kita lakukan Mudah-mudahan ketaatan demi keta ketaatan dapat mengantarkan kita menuju jalan keselamatan, jalannya yang lurus, jalan kebahagiaan dari dunia sampai dengan akhirat. Hadirin, alhamdulillah pagi hari ini, minggu pagi hari ini kita berada di tahun yang baru di tahun 1438 Hijriah. Semoga di tahun yang baru ini Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya kepada kita. Diberkahi hidup kita, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita semua, ditambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa semoga di tahun yang baru ini segala amal ibadah kita lebih baik dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Hadirin kemarin adab daripada kita memasuki tahun yang baru beda dengan agama-agama lain di dalam memperingati atau merayakan tahun baru. Kita dalam merayakan tahun baru melepas tahun yang lama kita akhiri dengan membaca doa. Dan memasuki tahun yang baru kita awali dengan membaca doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan tahun yang akhir yang lalu kita baca doa akhir tahun tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, kekhilafan kita yang kita lakukan di tahun yang lalu. Dan untuk tahun yang akan datang atau tahun ini, tahun depan, tahun ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu pada pada kemarin hari semalam selepas kita sholat maghrib adalah kita minta agar Allah memelihara hidup kita di tahun ini. Ada dari sebagian kita yang belum barangkali membaca doa awal tahun dan doa akhir tahun. Kebiasaan daripada majlis Alim Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi dalam menyambut tahun baru itu selalu membaca di depan mimbar. Walaupun sudah berlalu beberapa hari, tapi kita tabarrukan, kita ngambil barkah dari kumpulnya kita di tempat yang mulia ini. Semoga doa-doa yang kita sampaikan didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan khususnya tahun baru menjadi tahun yang membawa berkah bagi kita semua. Diberikan keselamatan kepada kita semua, khususnya kota Jakarta. Allah Subhanahu wa taala berikan pemimpin yang beriman yang mukmin, yang takwa kepada Allah dan Rasulnya. Kita baca doa akhir tahun satu kali dan doa awal tahun tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه فلم أتب منه walam tardahu walam tansahu wa halimta alayya ba'da gudratika ala ugubati wa ila taubati minhu ba'da jur'ati ala ma'asiyatik fa inni أستغفرك فاغفر لي وما عملت فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب فاسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wasallam ini doa awal tahun بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم antal abadiyu al-qadimul awal wa ala fadlikal azim wa judikal muawwal wa hadha 'amun jadid qad aqbala nas'alukal ismata fihi من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفاً يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك الزلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم آمين الفاتحة Biasakanlah kita baca doa awal tahun dan juga doa akhir tahun sebelumnya dengan tujuan adalah berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita di tahun yang kemarin dan di tahun ini Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memelihara kita, menjaga agar tidak terjerumus dalam tipu daya setan, terhindar dari fitnah setan fitnah setan dan hawa nafsu yang bisa membawa kehancuran diri kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, doa yang kita panjatkan didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan pada minggu yang kemarin. di hari ini persis tanggal 1 daripada bulan Hijrah. Tahun Hijrah ini adalah dimulai di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Yang mana beliau merasa perlu umat Islam memiliki penanggalan tersendiri. Ada yang para sahabat berkumpul, ada yang mengusulkan kelahiran Nabi sebagai eh, tanggal pertama atau penentuan tanggal daripada tahun Hijriah atau eh, tahun Islam, tahun Islam. Kemudian ada yang mengusulkan eh, tahun nubuah atau diutusnya Rasulullah SAW sebagai Rasul dan Sirina Ali mengusulkan tahun baru hijrah itu dimulai eh, tahun baru Islam itu dimulai ketika hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Jadi Nabi keluar dari tempat kelahirannya, dari kampung halamannya untuk berhijrah ke negeri Madinah. Dan sahabat, para sahabat itu keluar dari kota Mekah itu adalah berarti keluar dari belenggu jahiliyah menuju kehidupan yang penuh dengan petunjuk dan keselamatan. Jadi hijrah itu bukan takut kepada musuh Allah tetapi justru perjuangkan dan menyelamatkan serta menjaga akidah agar tidak diganggu oleh bermacam gangguan. <clears throat> Dalam uh, Al-Qur'an dijelaskan amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Jadi sungguhnya ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Bahwa sungguhnya orang-orang yang beriman yaitu yang berhijrah, yang berjihad fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam firman yang lain fastajabu lahum rabbuhum Innila udhi'u amala amilin <clears throat> minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'din falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatilu wa qatilu wa gutilu la kafiranna la kafiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab dalam ayat yang lain dijelaskan itu orang-orang yang berhijrah itu Allah Subhanahu wa taala perkenankan bagi mereka bahwa uh, dan Allah tidak akan menghilangkan amalan daripada orang-orang yang beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan dan Allah uh, dan orang-orang yang hijrah dan yang dikeluarkan dari kampung halamannya seperti sahabat muhajirin yang keluar dari Mekah wa udu yang disakiti dan di jalanku dan yang berperang dan yang gugur di dalam medan perang lalu Allah akan hapus kesalahan-kesalahan mereka dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga jannatin yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala sungguhnya di sisi Allah itu adalah pahala yang paling baik. Jadi hadirin ini adalah uh, mengenai keutamaan orang-orang yang berhijrah. Jadi kalau kita ingin uh, menyelamatkan agama kita, keyakinan, menyelamatkan akidah kita, apabila terpaksa kita harus berhijrah, maka ini adalah dasar dari kita untuk berhijrah. Tujuannya adalah kita berhijrah adalah dari hal yang buruk kepada hal yang lebih baik. Kemudian di bulan haram ini karena bulan Muharram termasuk daripada bulan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sunnah-sunnah yang perlu kita lakukan. Dan di bulan haram ini Allah Subhanahu wa taala jadikan ada empat bulan haram. Ini diharamkan untuk berperang kecuali apabila diperangi. Boleh kita melawan, boleh kita pertahankan diri. Dan di bulan haram ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap kebajikan. Dan juga disunnahkan kita berpuasa. Dari Ibnu Abbas ketika Nabi melihat orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa di kota Madinah. Nabi bertanya, "Ma hadzal yom alladzi tasumun?" Hari apa yang kalian puasai pada hari ini? Kemudian mereka berkata, "Faqulu hadza yaumun 'adzim najallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'auna wa qaumahu shamahu Musa syukran syakaran syukran." Fa nahnu nasumuhu faqala Rasulullah SAW maka <clears throat> Rasulullah fan eh, maafkan Rasulullah SAW fakola Rasulullah SAW wa ahaku wa aula bimu saminkum Faswa mahu Rasulullah SAW wa amaro bisyamihi jadi ketika melihat orang Yahudi kemudian ditanya apa yang kalian puasakan bahwa dikatakan hari itu adalah hari di mana Allah menyelamatkan nabinya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Eh, dan Nabi dan Firaun beserta kaumnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berpuasa, maka umatnya pun berpuasa. Kemudian Nabi jelaskan bahwa kami ini lebih berhak dan lebih utama pada Nabi Musa. Jadi kemudian Nabi berpuasa dan memerintahkan kepada para sahabat atau umatnya untuk berpuasa. Jadi manfaat daripada puasa di bulan Muharram ini sungguh sangat besar, bisa menghapuskan dosa setahun. Nabi ditanya oleh seorang laki-laki tentang puasa Asyura, faqala inni ahtasibu 'ala Allah ayukaffiru sana allati qablahu. Jadi Nabi ditanya, Nabi menjawab, aku berharap bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa setahun ini dan Nabi juga mengajarkan kepada kita untuk membedakan antara puasa orang-orang di luar Islam dengan puasa orang-orang Islam. Khaliful Yahuda sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Jadi kita ikuti iringi dengan puasa sebelumnya sebelum hari Asyura atau setelahnya. Kalau puasa Arafah itu seperti yang kita sudah ketahui menghapus dosa dua tahun kalau puasa Ashura ini menghapus dosa satu tahun <clears throat> kemudian kita isi ibadah atau tahun yang baru ini dengan memperbanyak dengan amalan yang baik dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, kembali dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang bertanya, "Anna rajulan qala ya Rasulullah, ayyun nas khairun?" Faqala man tola umruhu wa hasuna amaluh. Faqala fa ayyun nas syarrun? Qala man tola umruhu wa amalu. Nabi ditanya, yang paling baik itu manusia yang baik itu yang paling baik itu seperti apa kemudian Nabi menjawab orang yang paling baik adalah yang panjang umurnya dan banyak amalannya banyak amal solehnya dan apa yang paling buruk manusia yang paling buruk katakan yang panjang umurnya tetapi buruk juga amalnya mudah-mudahan tahun baru ini eh, kita jadikan momentum untuk lebih lagi dalam meningkatkan ketaatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dijelaskan oleh al Habib Abdullah bin Al-Haddad pada kesempatan kemarin adalah tentang hati bahwa hati adalah tempat eh, Allah Subhanahu wa taala memandang kepada manusia itu adalah pada hatinya. Allah melihat bukan hanya luarnya tetapi sungguhnya Allah melihat kepada hatinya dan juga <clears throat> kita dan Allah Subhanahu wa taala itu eh, eh, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menyoal kita, akan menanyakan apa yang telah kita perbuat selama kita hidup di dunia dan tidak ada yang bermanfaat bagi kita layan yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim tidak ada manfaat daripada harta ataupun anak-anak atau keturunan kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim dengan hati yang selamat dan kita di sini dijelaskan dilanjutkan oleh Al Habib Abdullah bin Al Haddad waman arsala qalbahu wa jawarihahu fi mukhalafatil amri wa ahmalaha wa adha'aha wa lam yahfadha faqad kafara ni'matullah barang siapa artinya yang mengajak hatinya dan membawa hatinya dan seluruh anggota badannya kepada hal melanggar perintah Allah kemudian menyia-nyiakannya tidak menjaganya sungguhnya itu adalah kufur nikmat kalau kemarin adalah yang dijelaskan adalah orang yang taat yang menjalankan berarti fagot syakar nikmat, bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala tapi orang yang mengantarkan badan dan anggota tubuh yang lain itu kepada kemaksiatan berarti dia me melakukan satu perbuatan yang kufur akan nikmat Allah dan wastau wastau jabatam <clears throat> wal uqubah jadi dia akan mendapatkan hinaan dan juga hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi alaihi baina yadayillah dan akan anggota badan kita dan hati kita akan menjadi saksi bagi kita dari apa yang kita lakukan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala firman Allah yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjulihim bima kanu ya'malun. Jadi nanti pada satu hari akan bersaksi kepada kamu mulut-mulut kamu. Wa aidi wa aidihim dan juga tangan-tangan kamu dan kaki-kaki kamu bima kanu ya'malun. Mereka semua anggota badan kita akan bersaksi apa yang telah mereka lakukan selama diberikan kesempatan hidup di dunia dan tidaklah seseorang itu e, masuk ke dalam kuburnya kecuali ditanya akan empat hal la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in an umrihi fi ma afnah wa an malihi ma fa'ala bihi <clears throat> wa an ilmihi ma fa'ala bihi wa an malihi <clears throat> min aina iktasabah <clears throat> wa fi ma anfaqah wa an jismihi fi ma ablah jadi tidaklah uh, turun uh, seorang artinya masuk ke dalam kuburnya itu kecuali akan ditanya empat hal yang pertama tentang umur an, uh, tentang umurnya kemana dihabiskan untuk apa dihabiskan dan dengan ilmunya apa yang sudah diamalkan dan akan ditanya tentang hartanya, di mana didapat dan kemana saja dinafkahkan, dinafkahkan hartanya. Kemudian dan badannya untuk apa digunakan. Jadi itu adalah pertanyaan di dalam kubur. Untuk itu orang-orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus memperhatikan kehidupan nanti di akhirat kelak. Orang-orang yang beriman itu selalu mempersiapkan dirinya membawa bekal. Wa tazawwadu fa inna taqwa. Selalu berbekal untuk kehidupan akhirat, bukan bekal yang lain kecuali bekal takwa. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan <clears throat> apa Allah Subhanahu wa taala eh, Nabi menjelaskan bahwa orang yang bijaksana, orang yang cerdas itu adalah al-kais mandana nafsahu wa amila bima <clears throat> wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas, orang yang bijaksana adalah orang yang bisa menundukkan jiwanya, hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan akhirat kelak. Kemudian di sini lagi ditambahkan Wakola, Wakola waqala ta'ala al yauma Naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima yaksibun. Dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menutup ah, mulut-mulut mereka dan akan berbicara tangan-tangan mereka dan akan bersaksi kaki-kaki mereka dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Eh, nanti di akhirat mulut kita terkunci kaki-kaki kita dan tangan-tangan kita yang berbicara yang akan menjelaskan kepada Allah Subhanahu wa taala perbuatan yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Hadirin <clears throat> maka dari itu nikmat Allah Subhanahu wa taala jangan kita sia-siakan. Dan dijelaskan di sini bahwa hati adalah kepala daripada badan, pimpinan daripada badan kita. Wa amiriha eh, dan yang paling berkuasa pimpinannya eh, itu adalah hati kita dan wa alaihi yaduru salahuha wa fasaduha kama qala alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghah Wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Jadi yang paling utama itu hati. Hati itu adalah e, raja dalam tubuh kita, dalam sebuah jasad. Dan kalau baik maka semuanya baik. Kalau hatinya baik, kalau hatinya buruk maka semua amalnya menjadi buruk dan jawarih itu amal jawarih na'ni biha al-a'dha is sab'ah bagian tubuh yang tujuh itu adalah dinamakan jawareh anggota badan kita yaitu al-ain, ada mata, ada dua telinga, ada lidah, ada perut, ada kemaluan, ada tangan dan ada kaki. Jadi sedikit menjelaskan tentang nikmat yang besar yang dari Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat mata. Mata adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita <clears throat> cum, tetapi ada larangan atau kita wajib, kita perlu menjaga nikmat penglihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi menghani, dilarang untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti melihat wanita ajnabi dan banyak lagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan penglihatan, nikmat penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang masuk ke dalam sorga diizinkan masuk ke dalam sorganya Allah. Kemudian orang itu bertanya, apa gerangan yang menyebabkan masuk sorga? Orang itu menjelaskan, aku yakin bahwa aku masuk sorga karena ibadahku. Kemudian malaikat bertanya, "Apakah engkau yakin itu?" Kemudian malaikat menimbang, menimbang-nimbang amal yang telah diperbuat dengan mengambil satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat sebelah mata. Dan ternyata lebih berat timbangan sebelah mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal yang yang diperbuat oleh orang tersebut. Maka diperintahkan untuk masuk dalam neraka, kemudian orang itu memohon agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. Maka di beri, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepasang mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala ada saudara kita yang tidak bisa melihat <clears throat> yang artinya tidak bisa melihat buta mata e, tidak bisa melihat tidak melihat tidak bisa dan apakah kita mau menukar penglihatan kita kita berikan kepada orang yang tidak melihat itu tentu saja tidak walaupun dibayar walaupun ditukar dengan uang yang sangat besar jadi itu harus disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga orang yang tidak melihat adalah juga merupakan satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri bahwa dengannya akan terjaga tentunya dari pandangan-pandangan yang diharamkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sedikit daripada nikmat anggota tubuh yang lain selain daripada hati. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk menjaga hati dan anggota badan kita semuanya kita semuanya artinya kita manfaatkan untuk uh, kita manfaatkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga nikmat yang dikaruniakan kepada kita untuk eh, selalu tetap berada kepada kita dan bahkan nikmat-nikmat tersebut akan ditambahkan kepada kita kepada orang-orang yang selalu bersyukur akan nikmat karun yang diberikannya. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan nanti kita akan mendengar eh, nasihat yang akan disampaikan oleh guru-guru kita yang lain yang barangkali akan juga menjelaskan tentang hikmah daripada tahun baru kita merayakan tahun baru 1438 Hijriah dengan berbagai harapan dengan berbagai keinginan yang baik semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala harapan dan keinginan baik yang kita sampaikan yang kita yang kita idam-idamkan amin ya rabbal alamin ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah